Apa hukum zakat fitrah dan fidyah dengan uang? Uh, zakat uh, fidyah tidak boleh dengan uang karena Allah mengatakan fidyah itu untuk orang miskin. Allah mengatakan fidyah itu makanan orang miskin, bukan uang untuk orang miskin. Maka adalah kita berdalil, beramal sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka orang yang berfidyah dengan uang, maka dia tidak mengamalkan ayat. Karena ayat yang mengatakan fidyah itu ta'amu miskin. Demikian juga zakat fitri, menurut pendapat yang paling kuat, adalah tidak boleh dengan uang. Meskipun sebagian ulama semacam Umar bin Abdul Aziz dan uh, Alimam Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai atau dengan uang. Akan nah, tapi pendapat yang paling kuat tidak diperkenankan uh, zakat dengan zakat fitri dengan uang dan ini adalah zakat yang tidak sah. Karena ada uang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan para sahabat tidak pernah membayar zakat fitri dengan uang. Padahal ada dinar dan ada dirham. Dan adalah dalil yang sangat kuat menunjukkan tidak disyariatkannya hal ini. Seandainya ini disyariatkan dan dibolehkan, tentu sebagian sahabat ada yang cari praktis, terutama yang kaya-kaya, nah, cepat cuma menyerahkan uang selesai. Namun ternyata tidak kita jumpai demikian itu.